بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ikhwani fid din wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan membahas satu ayat yang berbicara tentang keberanian di jalan Allah Azza wa Jalla dan memberi nasihat kepada kita untuk tidak gentar dan tidak takut tatkala kita berjalan di jalan Allah Azza wa Jalla meskipun ada berbagai macam bahaya yang mengancam kita agar kita berhenti dari jalan Allah agar kita keluar menuju kepada jalan kesesatan. Akan ada selalu bahaya, rintangan dan tantangan yang menghadang langkah kita. Maka jemaah sekalian, janganlah kita takut, janganlah kita gentar. Karena yang patut ditakuti hanyalah Allah Azza wa Jalla. Kita akan membahas ayat yang kedua dari bab yang ke-32 yaitu bab tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua adalah surat Al-Ankabut ayat 10. Pada sebagian cetakan disebutkan ini ayat ketiga. Tapi di buku yang saya pegang ayat kedua. Ya. Surat Al-Ankabut ayat ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله dan di antara manusia kata Allah ada orang yang berkata kami beriman kepada Allah namun ketika mereka disakiti di jalan Allah ketika mereka diganggu di jalan Allah maka mereka jadikan fitnah manusia atau gangguan manusia kepada mereka seperti azab Allah seperti azab Allah yang harus kita lari daripadanya wala in jaa nasrun min rabbik dan apabila datang pertolongan dari Robmu kepadamu wahai Muhammad layakulunna inna kunna ma'akum maka tiba-tiba mereka berkata kami bersama kalian awalaysallahu bi'alama bima fi suduril alamin bukankah Allah maha mengetahui atau lebih mengetahui dengan apa yang ada di hati hamba-hambanya. Surat Al-Ankabut ayat ke-10. Jemaah sekalian, ayat ini berbicara tentang orang-orang yang mengaku-ngaku beriman. Tapi iman mereka lemah. Sebab iman mereka tidak dibangun di atas dasar ilmu. Yaitu ilmu pengenalan terhadap Allah Azza wa Jalla dan terhadap agamanya. Maka orang-orang seperti ini jemaah sekalian, yang iman mereka tidak dibangun di atas dasar ilmu, melainkan hanya ikut-ikutan, iman mereka lemah. Sehingga ketika mereka disakiti di jalan Allah, mereka diganggu di jalan Allah. Maksudnya ketika mereka melakukan ketaatan, ada orang-orang yang menentang mereka, memusuhi mereka, memutuskan hubungan dengan mereka. Maka mereka kemudian meninggalkan jalan Allah tersebut. Apalagi kalau dimusuhi oleh orang-orang dekat. Kawan yang tadinya dekat. Begitu dia berhijrah, menjauh darinya. Kawan yang tadinya dekat, begitu dia memilih jalan yang benar, menjauh darinya atau bahkan keluarga, dia dimusuhi oleh masyarakatnya, bahkan keluarganya, atau mungkin pemerintahnya yang punya kekuatan. Maka jemaah sekalian, dia pun keluar dari jalan Allah. Inilah yang Allah maksudkan dia jadikan fitnah manusia seperti azab Allah. Maksudnya apa jemaah sekalian? Dia lari dari gangguan manusia. Dia lari dari jalan Allah karena takut gangguan manusia. Dia jadikan gangguan manusia itu seperti azab Allah. Azab Allah itu kan kita harus lari. Kita harus lari dari azab Allah. Bagaimana caranya? Mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah agar selamat dari azabnya. Maka jangan jadikan gangguan manusia kepada kita jemaah sekalian seperti azab Allah yang kita harus lari daripadanya. Kalau begitu harusnya bagaimana? Harusnya kita kokoh, teguh, sabar dan istiqamah di dalam menjalankan ketaatan walaupun diganggu oleh manusia dengan berbagai macam gangguan. Apakah dengan lisan mereka? Mereka mencemooh kita, karena kita mengamalkan kebenaran, karena kita menyuarakan al-haq, karena kita melarang kemungkaran. Mereka mencemooh, mencela, mencaci maki, mencerca, membuli di dunia nyata maupun di media massa, di medsos. Bahkan sampai pada tindakan-tindakan fisik. Maka jamaah sekalian, kita tak boleh lari dari gangguan manusia tersebut Jangan kita jadikan itu seperti azab Allah yang kita harus lari daripadanya. Kita tak boleh lari. Maknanya kita harus sabar menghadapi. Kenapa jemaah sekalian? Karena itu memang sudah ketetapan Allah. Inilah pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat ini. Bahwa orang yang mau mengamalkan kebenaran, sudah ketetapan Allah akan ada ujian yang menimpanya. Dan bisa jadi ujian itu datang dari teman-temannya sendiri, keluarganya sendiri, masyarakatnya sendiri, anak-anak sebangsa dan setanah airnya, atau bahkan keluarganya sendiri. Maka jemaah sekalian, inilah yang harus kita pahami. Sebagaimana juga Allah ingatkan dalam ayat yang lain. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan saja mengucapkan kami sudah beriman padahal mereka belum diuji. Jadi jemaah sekalian, benar tidaknya iman kita kalau kita sudah lolos ujian. Dan lolos ujian itu bertingkat-tingkat dan berjenjang-jenjang. Jenjang terakhirnya adalah kematian dan fitnah kubur. Iya. Kalau kita sudah mendapatkan husnul khatimah, kemudian masih ada satu lagi ujian yang akan menimpa kita, yaitu pertanyaan dua malaikat. Kalau sudah lolos itu, barulah kita disebut lulus ujian. Iya, Maka jemaah sekalian ini harus kita pahami bahwa sudah ketetapan Allah orang yang beriman akan mendapatkan ujian oleh karena itu, harus dihadapi dengan kesabaran. Demikian pula dengan ilmu. Karena kalau kita tidak paham, kita tidak punya ilmu, bagaimana menghadapi ujian-ujian yang menimpa kita, kita bisa terjerumus di dalam perbuatan yang salah, yang bertentangan dengan syariat, di dalam menghadapi ujian-ujian tersebut. Jadi kita perlu kesabaran dan perlu terus menuntut ilmu dan meminta bimbingan para ulama. Tatkala kita menghadapi berbagai macam fitnah, berbagai macam cobaan dan ujian dalam hidup kita, kita perlu kesabaran dan bimbingan ilmu, bimbingan para ulama. Jamaah sekalian, ini sudah merupakan ketetapan Allah. Jangankan kita, para nabi pun menghadapi berbagai macam rintangan. Dan siapapun yang mewarisi jalan para nabi, mesti dia mewarisi musuh para nabi. Sebagaimana Allah telah ingatkan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Demikianlah. Kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh. Siapa musuh para nabi jemaah sekalian? Kata Allah, mereka adalah setan-setan setan dari kalangan manusia dan setan dari kalangan jin. Jadi setan itu ada dua golongan, setan dari kalangan manusia dan setan dari kalangan jin. Dan Allah sebut pertama kali setan dari kalangan manusia, baru setan dari kalangan jin. Karena memang jemaah sekalian, seringkali lebih berbahaya setan dari kalangan manusia. Iya. Kenapa ada manusia disebut setan? Kenapa jemaah sekalian? Karena dia bekerja seperti setan. Dia melakukan tugas-tugasnya setan. Yaitu mengajak orang berbuat dosa atau menghalangi orang melakukan amal kebaikan. Maka hati-hati. Jangan-jangan di antara kita masih ada yang berprofesi sebagai setan. Suka menghalang-halangi orang melakukan amal kebaikan atau suka mengajak orang untuk melakukan kejelekan. Itulah jemaah sekalian musuh para nabi. Kemudian Allah jelaskan kepada kita di antara metode mereka, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Mereka saling membisikkan, saling memberikan pengaruh antara satu dengan yang lainnya dengan kata-kata indah. Kata-kata yang manis, tapi hakikatnya kata Allah itu adalah tipuan. Ya, sebagai contoh jemaah sekalian, ada orang yang Masya Allah punya semangat mengamalkan kebaikan. Dia rajin sholat lima waktu di masjid. Dia mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berpenampilan. Tapi ada orang yang kemudian mengatakan hati-hati. Itu orang ekstrim. Itu orang berpemahaman sesat, keras, fanatik. Jadi seakan-akan dia mau menyelamatkan orang, dari kesesatan. Padahal jemaah sekalian, dia sedang menjauhkan manusia dari kebenaran. Kalau ada orang yang menyampaikan apa adanya, ini dalil ayatnya Al-Quran, ini dalil hadisnya sunnah Nabi Alaihi Wasallam yang sahih. Maka ada orang-orang yang mau menjauhkan mereka dari masyarakat. Tapi dengan kata-kata yang indah, seperti seakan-akan mau menyelamatkan masyarakat. Padahal mereka mau menjauhkan umat manusia dari jalan kebenaran. Jadi, ini Allah sudah ingatkan kepada kita. Mereka menggunakan kata-kata yang indah, tapi hakikatnya adalah tipuan. Dalam ayat yang lain, Allah juga mengingatkan, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ aduan minal mujrimin. Demikianlah. Kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh Siapa musuh para nabi? Mereka adalah kaum pendosa yang suka menyelisihi syariat Allah, menyelisihi perintah-perintah Allah dan menerjang larangan-larangan Allah. Itulah jemaah sekalian, musuh para nabi. Dan musuh pengikut para nabi akan terus ada sampai kapan? Sampai hari kiamat. Tetapi jemaah sekalian, Allah menegaskan bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan cukuplah Rabbmu yang akan memberi hidayah kepadamu dan memberi pertolongan kepadamu. Apa syarat mendapatkan hidayah dan pertolongan itu jemaah sekalian? Sabar. Tetap teguh. Tetap istiqamah di jalan Allah. Maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Bagaimana caranya jemaah sekalian agar tetap sabar di jalan Allah? caranya yang paling utama, jalannya, faktornya yang paling besar jemaah sekalian adalah menuntut ilmu, mengamalkannya dan banyak-banyak berdoa kepada Allah. Sebagaimana telah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam may bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Jemaah sekalian, hadis ini sering kita dengarkan. Tetapi ada dua potong kalimat lanjutannya yang mungkin jarang kita dengarkan. Hadis ini terdiri dari tiga potong kalimat. Dan ketiganya berhubungan erat. Apa lanjutannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innama anal qasim, wallahu al-mu'ti." Aku hanyalah membagi. Sedangkan yang memberi pada hakikatnya adalah Allah. Ini potongan yang kedua. Potongan yang ketiga, "Walan tazala hadhihi ummah qa'imatun ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Akan ada segolongan dari umat ini yang tetap teguh di jalan kebenaran, mengamalkan sunnahku, tidak membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka. Dalam riwayat yang lain, tidak pula membahayakan mereka orang yang mencaci maki dan merendahkan mereka. Sampai kapan mereka tetap teguh? Sampai datang ketetapan Allah apa yang dimaksud ketetapan Allah? Yaitu angin yang akan berhembus dari arah Yaman yang akan mematikan seluruh orang-orang yang beriman. Kemudian tidak tersisa di dunia ini kecuali orang-orang kafir barulah terjadi hari kiamat. Sampai datang hari itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan terus ada. Jadi jemaah sekalian, inilah tiga potongan kalimat dalam hadis ini. Apa hubungannya? para ulama menjelaskan. Potongan yang pertama menjelaskan tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Motivasi bagi kita agar menuntut ilmu. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku hanya membagi, Allah yang memberi. Maksudnya jemaah sekalian, walaupun kita berusaha mencari ilmu, yang memberikan ilmu juga Allah. Maka jangan mengandalkan usaha kita. Harus berdoa kepada Allah berharap dan bertawakal kepadanya. Ini makna yang kedua, potongan kalimat yang kedua. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, akan ada selalu orang yang istiqamah sampai akhir zaman. Serusak apapun manusia di satu zaman, di satu tempat, Nabi SAW mengabarkan kepada kita, di setiap zaman akan ada orang yang istiqamah. Siapa mereka itu? yang telah mendapatkan dua anugerah yang pertama tadi. Dia menuntut ilmu dan Allah anugerahkan kepadanya ilmu yang bermanfaat. Kemudian Allah berikan kemampuan untuk mengamalkan ilmunya tersebut, dialah orang yang akan istiqomah. Jemaah sekalian, yang perlu kita petik pelajaran dari hadis ini adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan membahayakan mereka orang yang mencela mereka tidak akan membahayakan mereka, orang yang memusuhi dan mencaci maki mereka. Artinya jemaah sekalian, orang yang menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya pasti akan ada yang mencelanya. Pasti akan ada yang memusuhinya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau juga memberikan kabar gembira bahwa celaan manusia, semoohan manusia, permusuhan manusia kepadanya tidak membahayakannya. Kenapa? wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Allah yang akan menjadi pemberi hidayah dan penolongnya. Tidak akan membahayakannya. Apa yang membahayakannya kalau begitu? Yang membahayakannya justru kalau dia menjadi lemah. Dia tinggalkan jalan Allah karena takut kepada manusia. Inilah yang Allah peringatkan di dalam ayat ini. Mereka takut kepada manusia mereka jadikan gangguan manusia itu seperti azab Allah yang harus lari daripadanya. Mereka takut, sabar, teguh, istiqamah, menjalankan ketaatan kepada Allah. Kadang-kadang ketakutan itu jamaah sekalian bukan karena takut dipukuli, bukan karena takut dibunuh. Hanya takut dicemooh. Orang yang mencemooh itu pun kadang-kadang hanya berbisik di belakang kita, nggak berani di depan kita. Tapi banyak orang sudah takut, takut dibilang ekstrim, takut dibilang sesat. Maka jemaah sekalian, kalau kita yakin ini berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai ajaran ahlu Sunnah wal Jamaah, jangan peduli. Orang mau ngomong apapun, jangan peduli. Makanya Allah mengabarkan kepada kita juga sifat-sifat hamba-hamba Allah yang dia cintai wala yakhafuna laumata laim mereka tidak takut celaan orang yang mencela ketika mereka berpegang teguh dengan ajaran Allah azza wa jalla jadi jemaah sekalian inilah kenyataan yang harus kita sadari orang yang beriman orang yang mau mengikuti jalan para nabi dan rasul menuntut ilmu yang benar berusaha mengamalkannya pasti ada ujian Pasti ada cobaan. Jangankan kita, Rasul pun mendapatkan cobaan dan ujian. Bahkan ujian yang menimpa para Rasul itu lebih berat. Kita nggak ada apa-apanya. Jadi itulah konsekuensi perjuangan demi mendapatkan kenikmatan yang hakiki, yaitu surga Allah Azza wa Jalla. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lain yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah peringatan bagi kita jangan mengikuti sifat orang-orang munafik. Jadi ayat ini juga berbicara tentang sifat orang-orang munafik. Mereka mengaku beriman, tapi ketika mereka mendapatkan kesusahan dalam beriman, dalam mengamalkan ketaatan, mereka berpaling dari keimanan, berpaling dari ketaatan. Iya. Yeah. Tetapi ketika kaum mukminin menjadi kuat, kaum mukminin diberikan pertolongan, mereka datang lagi dan mengatakan kami bersama kalian. Inilah sifat orang-orang munafik. Allah sebutkan dalam ayat ini dua sifat mereka. Yang pertama, tidak sabar di jalan Allah. Dia mengaku sebagai muslim. Dia mengaku sebagai orang beriman. Tapi ketika dia mendapatkan gangguan di jalan Allah atau cemoohan dan celaan, dia meninggalkan jalan Allah tersebut. Dia rela mengikuti perbuatan-perbuatan orang kafir atau mendukung mereka. Ini yang pertama. Yang kedua jemaah sekalian, sifat mereka dalam ayat ini selalu pingin bersama bergabung dengan orang yang mereka anggap lagi punya kekuatan. Kalau orang-orang beriman lagi lemah, mereka pergi kepada orang-orang kafir. Gabung dengan orang-orang kafir, mendukung mereka. Kalau mereka melihat orang beriman sudah kuat, maka mereka kembali kepada orang-orang beriman dan mengatakan, "Kami bersama kalian." Ini adalah sifat orang-orang munafik dahulu yang Allah ingatkan kepada kita. Iya. Kemudian jemaah sekalian, ayat ini juga memberi pelajaran penting bagi kita akan bahayanya apabila keimanan kita tidak berdasarkan ilmu. Apabila keimanan kita tidak berdasarkan ilmu yang mendalam. Begitu ada goncangan sedikit saja, kita langsung jatuh, roboh. Karena tidak ada pondasi ilmu yang kuat. Makanya jemaah sekalian, Allah mengabarkan kepada kita, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu orang-orang yang berilmu. Artinya, iman kita itu akan selalu berjalan beriringan bersama dengan ilmu kita tentang Allah dan tentang agamanya. Makin dalam kita belajar, iman kita akan semakin kuat. Makin dalam kita, makin dalam kita pelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keimanan dan ketakwaan kita akan semakin kokoh. Iya. Allah juga mengingatkan tentang orang yang beribadah kepada Allah di tepian. Seperti dalam surat Al-Hajj ayat ke-11. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Kata Allah di antara manusia ada orang yang beribadah kepada Allah dengan berada di tepian. Jadi dia seperti berada di tepi jurang. Karena tidak kokohnya pengenalan dia kepada Allah, ilmunya tentang Allah. Maka apa sifat orang-orang ini? Kata Allah, fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Kalau Allah berikan kepadanya kenikmatan, dia merasa tenang, tentram. Kalau dikasih hidup nyaman, dikasih pekerjaan tetap, dikasih penghasilan tetap, dia baru merasa nyaman. Dia baru merasa nyaman. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Tapi ketika dia digoncang dengan satu ujian, kekurangan dan ujian-ujian lainnya, maka dia pun berpaling dari jalan Allah Azza wa Jalla. Inilah yang dimaksud orang yang beribadah kepada Allah di tepian di tepi jurang, di ujung jurang. Kalau dapat nikmat, dia hidup nyaman, dia merasa nyaman. Tapi begitu mendapatkan ujian, ketika dia merasakan kesusahan, dia tinggalkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jemaah sekalian, ini celaan dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan orang-orang tersebut. Iya. Kesimpulan dari ayat ini adalah bahwasanya yang sepatutnya kita takuti hanyalah Allah Azza wa Jalla. Janganlah sampai kita takut kepada manusia lalu kita meninggalkan ketaatan kepada Allah. Apakah karena takut dicelah, dicemooh atau dilakukan kepada kita tindakan kekerasan? Jangan kita takut. Dan yakinlah Allah Azza wa Jalla akan memberikan pertolongan barang siapa yang berpegang teguh dengan agamanya. Bersandar hanya kepadanya, bermohon kepadanya. Sebagaimana juga janji Allah, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Dan lihatlah jemaah sekalian, perjalanan kehidupan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW penuh dengan ujian, penuh dengan berbagai macam rintangan. Berat sekali beliau rasakan. Tapi beliau terus bersabar sampai Allah Azza wa Jalla mendatangkan pertolongannya. Ya. jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Barangkali kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab. Saya persilahkan. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi eh, Begini Ustaz uh, Misalnya kita tahu Orang tersebut uh, termasuk orang yang Tidak suka dengan dakwah sunnah dan Dan apa namanya Dia termasuk orang yang Bersikap keras kepada orang Misalnya yang celananya di atas mata kaki Atau berjenggot atau Dia suka ikut kajian sunnah Itu uh, kita tidak tahu apakah dia orang awam atau uh, orang yang berilmu. Jadi bagaimana cara kita menyikapi orang tersebut? Karena orang tersebut bisa saja berada di samping kita atau di dekat kita. Jazakallah khair Ustaz. Seperti yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi orang-orang yang menginginkan kebaikan sebenarnya. Tapi mereka belum mengenal kebaikan tersebut. Inilah umumnya saudara-saudara kita umat Islam. Kadang-kadang mereka tidak mengetahui satu kebaikan. Sehingga mereka bersikap memusuhi. Maka tentunya kita hadapi dengan kesabaran, dengan kelembutan, dan dengan usaha untuk berdakwah. Ya. Bahkan jemaah sekalian, kita baca bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menistikapi orang Arab Badui. Dia tidak tahu. Dia tidak mengerti ilmunya. Datang ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung kencing di masjid. Subhanallah. Kalau sekarang ada yang seperti itu, kita apain jamaah sekalian? Ya. Mungkin langsung kita gebuk. Ya. Dimarah-marahin. Dan memang wajar kita marah. Tapi jemaah sekalian, bagaimana melampiaskan amarah itu? Ini yang harus kita pahami. Ketika itu para sahabat marah dan mau menghentikan dia sedang kencing. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat. Kata beliau, "Da'uhu la tuzrimu." Biarkan dia, jangan hentikan dia kencing. Biarkan dia sampai kencing selesai, sampai puas. Ya. Apa pelajaran yang bisa kita petik di sini jemaah sekalian? di dalam mensikapi orang yang bersalah ataupun orang yang memusuhi kita karena kita mengamalkan satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus dengan kelembutan, harus dengan kesabaran, harus dengan ilmu, dan harus dengan pertimbangan maslahat dan mudarat. Ini poin penting. Apapun yang kita lakukan, harus kita selalu pertimbangkan mana yang lebih besar ini, maslahat atau mudarat. Jemaah sekalian, walaupun kita jelas jelas melihat kemungkaran di depan kita, tapi kalau kita rubah kemungkaran itu malah mendatangkan mudarat yang lebih besar, tidak boleh. Hukumnya haram. Ya, jangan kita bilang selama-lama iman, malah haram. Kalau kita melihat kemungkaran, kalau kita rubah kemungkaran itu, muncul kemungkaran yang lebih besar. Maka cukup kita benci dalam hati. Dan itu bukan selama-lama iman. Malah kalau kita merubah kemungkaran itu, hukumnya haram. Ya, seperti dulu pernah kejadian, Syekhul Islam bersama murid-muridnya melewati pasukan Tatar. Mereka lagi mabuk-mabuk. Maka murid-muridnya pingin menghentikan mereka menghentikan pesta mirasnya. Kata Syekhul Islam, jangan, biarkan mereka. Kenapa jamaah sekalian? Karena pasukan Tatar itu, kalau mereka nggak mabuk-mabuk, mereka bikin dosa yang lebih besar. Mereka membunuh dan memperkosa para wanita. Jadi kalau kita rubah kemungkaran itu, itu hukumnya haram. Kita jadikan mereka melakukan kemungkaran yang lebih besar. Nah di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandang jauh ke depan. Beliau pikirkan sejauh mana maslahat dan mudarat. Membiarkan dia kencing, mudarat. Mudarat kalau membiarkan dia kencing. Mudarat atau tidak? Jelas mudarat. Tapi jemaah sekalian, kalau menghentikan dia lagi kencing, mudaratnya lebih besar. Dan membiarkan dia kencing, maslahatnya lebih besar. Ya. Nah, ini harus kita pandang jauh ke depan. Jangan asal kita mau merubah kemungkaran, tapi pandang jauh ke depan. Apa mudarat besar kalau dia dihentikan kencing? Banyak mudaratnya. Di antaranya, pertama bermudarat pada dirinya. Baik mudarat secara fisik maupun secara keimanan. Secara fisik, orang yang lagi anak-anak kencing tiba-tiba dihentikan. Kan bisa menimbulkan penyakit. Iya kan? lagi kencing dihentikan tiba-tiba. Stop. Ya. Bisa kena penyakit apa lagi itu? Ginjal. Iya kan? Nahan kencing. Iya, bahaya. Hati-hati. Iya. Kemudian yang lebih berbahaya lagi adalah pada keimanan. Maka dia akan membenci agama Islam. Ingat jemaah sekalian. Umat Islam kalau mereka berbuat zolim kepada orang kafir, mungkin yang pelakunya akan dilupakan. Tapi jemaah sekalian, mereka akan ingat agama kita. Mereka akan menganggap itu adalah ajaran agama kita. Apalagi berbuat zolimnya rame-rame. Sambil teriak, takbir Allahu Akbar. Mereka akan menjelek jelekkan agama kita. Sehingga mereka benci Islam, tidak mau masuk Islam. Ini yang ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Contoh lain jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh orang-orang munafik. Padahal orang-orang munafik itu lebih pantas mati daripada orang-orang kafir asli. Karena bahaya mereka kepada Islam itu lebih besar. Orang-orang munafik lebih besar bahaya dibandingkan orang-orang kafir yang terang-terangan. Maka para sahabat pun minta izin untuk membunuh. Sampai-sampai putra Abdullah bin Ubay bin Salul minta izin membunuh ayahnya sendiri. Tapi Nabi SAW tidak mengizinkan. Kenapa jemaah sekalian? Beliau khawatir mudarat yang lebih besar. Apa kata beliau? Saya takut manusia kemudian mengatakan Muhammad membunuh para sahabatnya. Apa mudarat di situ? Nggak ada lagi yang mau masuk Islam. Sahabat sendiri saja dia bunuh. Itu mudarat yang ditakutkan Nabi SAW. Jadi beliau tidak merubah kemungkaran karena takut akan muncul mudarat yang lebih besar. Yaitu orang-orang tidak mau masuk Islam. Karena mereka mengira yang dibunuh adalah para sahabat. Mereka nggak tahu kan mana munafik, mana sahabat. Karena penampilannya sama. Nah, demikian pula orang Arab Badui ini jemaah sekalian. Akan membahayakan dia. Dan juga mudaratnya untuk masjid mungkin lebih besar. Kalau dia dibiarkan kencing sampai selesai di tempat itu, hanya tempat itu saja yang kotor. Tapi kalau dia dilarang dan dia nggak mau berhenti, terus dia lari, ada yang ngejar. Coba jemaah sekalian, kencingnya kemana-mana. Ini yang ditakutkan Nabi SAW. Mudaratnya malah lebih besar. Masjid tambah kotor. Ya. Makanya Nabi SAW melarang para sahabat menghentikan kemungkaran yang dia lakukan. Jadi ini jemaah sekalian, ajaran Islam yang harus kita pahami. Apapun tindakan kita harus memperhitungkan jauh ke depan. Masalahnya lebih besarkah atau malah mudaratnya yang lebih besar? Jangan hanya bermodal semangat, jangan hanya bermodal kebencian kepada orang yang menyelisihi syariat tapi tidak memikirkan dampak negatifnya ke depan. Jadi perlu kesabaran, kelembutan, ilmu, dan pandangan jauh ke depan maslahat dan mudaratnya. Dan pada asalnya, dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dakwah yang lemah lembut. Betul beliau kadang-kadang tegas, keras, tapi itu hanya ketika dibutuhkan. Hanya ketika dibutuhkan dan perkiraannya manfaatnya lebih besar dibanding mudarat. Kalau kita bersikap keras, namun hanya mendatangkan mudarat yang lebih besar, jangan lakukan jemaah sekalian. Sebagai contoh saja jemaah sekalian, nggak usah jauh-jauh. Anak-anak kita, ketika dia sudah mulai balik, kadang-kadang sudah nggak cocok di Begitu kita bersikap keras, dia malah tambah benci. Dia malah tambah nakal. Nggak cocok lagi. Tapi beri, lakukan pendekatan yang baik, berikan nasihat. Ya. Artinya apa? Kita harus bisa mengukur orang ini lebih tepatnya yang mana. Kita sikapi dengan sedikit keras, tegas atau dengan lemah lembut. Pada asalnya dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kelembutan. Hanya kadang-kadang ketika dibutuhkan dan ketika manfaatnya lebih besar, beliau bersikap tegas. Ya, tapi asal dakwah beliau adalah kelembutan. Dan Allah mengabarkan kepada kita jamaah sekalian, sifat lembut beliau itu bagian dari rahmat Allah kepada beliau. Begitu pula kita. Kalau kita punya sifat kelembutan, itu menunjukkan rahmat Allah kepada kita. Sebagaimana firman-Nya, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Dengan sebab rahmat dari Allah, engkau berlemah lembut kepada mereka wahai Muhammad Seandainya kamu bersikap kasar, lagi keras hatimu, maka mereka akan lari meninggalkanmu. Beliau sallallahu juga bersabda, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, wa yunza'u an syai'in illa syanah." Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah terdapat pada sesuatu kecuali dia akan memperindahnya. Dan tidaklah kelembutan itu hilang dari sesuatu kecuali dia akan menjadikannya buruk. Inilah jemaah sekalian dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya dapat meneladani beliau. Sudah hampir waktu Isya, kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.